Masih tersisa sedikit pembahasan tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk-makhluknya. Kita ringkaskan apa yang sudah pernah kita bahas yaitu tingginya Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan dengan tujuh ayat yang menyatakan bahwa Allah di atas arasnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan juga ditunjukkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifatnya yaitu Aliyul A'la seperti isma rabbika al-a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Tentunya yang namanya tinggi, tinggi kedudukannya, tinggi kemuliaannya dan tinggi zatnya di atas seluruh makhluknya. Siapa yang mengkhususkannya maka alaihi dalil atasnya harus membawa dalil. Kalau tidak kembali ke hukum asal bahwa yang namanya tinggi tinggi dari segala sisinya, tinggi kemuliaannya, tinggi kedudukannya dan juga tinggi zatnya. Dan yang sudah dibahas juga bahwa dalil tingginya Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala al-fauqiyah. Seperti pada ayat yakhafuna rabbahum min fauqihim. Mereka takut pada Rabbnya yang ada di atas mereka. Dalil berikutnya Allah sebutkan amalan saleh naik kepadanya. Berarti Allah di atas. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus saleh yarfa'uh. Kepadanya lah kalimat tayyib naik. Kepada Allah lah naiknya kalimat-kalimat yang baik. Menunjukkan kalau Allah di atas. Demikian pula ayat lain. Ta'rujul malaikat war Naik malaikat dan ruh Jibril. Naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah di atas. Demikian pula yang menunjukkan bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Adalah kalimat diturunkannya Al-Quran Al-Quran ucapan Allah. Dari Allah. Dan disebutkan dengan kalimat diturunkan. Apa maknanya turun? Dari atas ke bawah. Diturunkan oleh Allah. Berarti di mana Allah? Di atas. Kalau Allah bukan di atas, tidak mungkin ada kalimat diturunkan. Kalau mau disebutkan ayatnya terlalu banyak. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan nazala bihi ruhul amin. Nazala bihi ruhul amin diturunkan dari Allah oleh Jibril Ar-Ruhul Amin. Demikian pula kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar, menurunkan. Atau inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami turunkan di malam yang penuh berkah. Kalimat kami turunkan, kami turunkan, kami turunkan berarti di mana Allah? Di atas. Maka siapa yang menyatakan bahwa Allah tidak di atas, Allah di mana-mana, atau Allah tidak di mana-mana, berarti dia menentang sekian banyak ayat ini. Masih berlanjut. Allah juga menyebut dirinya Rafi'ud Darajat. Dul Arsi Yulqir Ruh. Allah sifat dirinya Rafi'ud Darajat. Maha tinggi derajatnya. Demikian pula ayat-ayat lain. Yang menunjukkan bahwa Allah di langit atau di ketinggian. Seperti kalimat amin man manfis sama. Tidakkah kalian takut kepada Allah yang di langit? Maknanya di langit bukan di dalam langit. Allah Maha Besar. Tetapi maknanya di ketinggiannya, fis atau dengan makna di atas langit. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha Tinggi disebutkan mereka-mereka para malaikat yang berada di sisinya. Menunjukkan bahwa yang dimuliakan akan diangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah di sini menyatu dengan makhluk, maka seluruhnya ada di sisi Allah. Betul? Berarti seluruhnya di sisi Allah. Karena Allah di sini, berarti semuanya di sisi Allah. Padahal Allah katakan yang di sisinya hanya para malaikat-malaikat yang dimuliakan. Allah katakan dengan kalimat fa inistakbaru istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu kalau mereka kufur sesungguhnya malaikat-malaikat yang berada di sisi Allah disebutkan siapa di sisi Allah alladzina yahmiluna yahmiluna al-'arsya yaitu para malaikat yang memikul arus Allah. Sedangkan Allah di atas arusnya. Maka dikatakan mereka yusabbihun selalu bertasbih. Ini juga menunjukkan bahwa Allah maha tinggi. Karena kalau Allah berada bersama makhluknya dalam artian datnya. Maka seluruhnya ada di sisi Allah berarti. Yang kafir, yang mukmin, malaikat, manusia. Semua di sisi Allah SWT. Tidak hanya malaikat-malaikat yang dimuliakan yang Allah sebut dengan kalimat inda rabbihim walladzina inda rabbihim yusabbihun mereka-mereka yang berada di sisi Allah bertasbih dalil berikutnya yang juga sudah kita bahas bahwa Rasulullah SAW setiap berbicara tentang Allah atau menyebut la ilaha illallah beliau menunjuk ke langit la ilaha illallah sebagaimana dalam hadis khutbah terakhir beliau Beliau menyatakan ala hal balad bukankah sudah kami sampaikan? Ketika para sahabat menjawab bala, tentu engkau sudah menyampaikan, maka Nabi menyatakan dengan tangan ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma syhad. Pertama menunjuk ke atas kepada Allah dan kemudian menunjuk kepada mereka para sahabat. Allahumma syhad. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Aku sudah menyampaikan. Demikian pula ketika beliau berbicara dalam dalam khutbahnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dengan menunjuk ke langit. Ini juga dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi di atas arusnya. Termasuk juga dalil yang menunjukkan bahwa Allah Maha tinggi di atas arusnya adalah ketika Rasulullah SAW bertanya kepada seorang budak yang akan dimerdekakan oleh tuannya. Ya Rasulullah, aku memiliki budak. Kemudian ketika dia berbuat begini dan begitu, aku pukul dia. Aku tempeleng dia. Dan aku menyesal. Aku ingin memerdekakan dia. Membebaskan dia. Kata Nabi panggil dia. Dipanggil budak itu dan ditanya dengan dua pertanyaan. Aina Pertanyaan pertama, di mana Allah? Anak itu menjawab, Allah fis sama. Dalam riwayat tidak menjawab dengan kata-kata, tapi menjawab dengan tangannya ke atas. Waman ana? Pertanyaan kedua. Dan siapa aku? Anak itu menunjuk kepada Rasulullah SAW dan menunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau utusan yang di sana. Menuju ke langit. Dan Nabi menyatakan dengan kalimat i'tiqha fa innaha mu'minah merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Lihat barakallahu fikum. Rasulullah menyatakan i'tikha merdekakan dia karena dia mukminah hanya dengan dua sebab dikatakan budak tadi beriman. Pertama menyatakan Allah di atas, kedua menyatakan engkau utusan Allah Subhanahu wa taala yang di atas, yang di langit. Ini khonifuddin azakumullah. Juga sudah kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dengan zahir. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wal awwal yang awal yang akhir. Wal zahir dan Nabi menjelaskan kata Nabi al-zahir alladhi laisa fawqahu fawqahu syai'. Makna zahir adalah yang di atasnya tidak ada apapun. Berarti maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Ikhwani azakumullah. Termasuk dalil bahwa Allah maha tinggi di atas adalah dalil ru'yah. Dalil dilihatnya Allah al qiyamah. Bahwa nanti ahlul jannah, penduduk surga akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, kal kamari atau dikatakan Tarawnal tarawnallah kama tarawnal qamara laylatal badri. Kalian melihat Allah seperti melihat bulan purnama di malam purnama. Bukan menyamakan Allah dengan bulan, tapi menyamakan cara melihat. Artinya melihat dari tempat kalian masing-masing. Sebagaimana kalian dari rumah-rumah kalian melihat bulan, dan Allah maha besar, lebih besar dari bulan, lebih besar dari matahari, lebih besar dari seluruh makhluk-makhluknya. Tentunya tinggal melihat ke atas, dia akan melihat Allah. Taib. Di mana dalil ketinggian Allah? Melihatnya seperti melihat bulan ke atas. Barakallahu fiikum dan Allah tidak sama dengan bulan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Termasuk yang sudah kita bahas adalah bagaimana Musa ditentang oleh Firaun. Allah kisahkan dalam Al-Quran, وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغَ الْأَسْبَابِ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذب كاذبا kata Allah dan ingatlah ketika Fir'aun berkata kepada Haman, Ya Haman, Bangunlah untukku bangunan tinggi pencakar langit. Agar aku bisa mencapai pintu-pintu langit. Aku ingin lihat Tuhannya Musa. Aku yakin Musa berdusta. Aku ingin membuktikan keberadaan Tuhannya Musa. Aku yakin Musa berdusta, kata Firaun. Ikhwani fid din azakumullah, mana dalil yang menunjukkan bahwa Allah di atas? Barakallahu fiikum. Fir'aun lebih cerdas dari mereka-mereka yang menyatakan Allah di mana-mana. Buktinya dia mengatakan pada Haman, Ibni li sarhan, bangunlah untukku bangunan tinggi pencakar langit. Aku ingin melihat Tuhannya Musa. Karena dia mengerti kalau Tuhannya Musa ada di atas. Maka berupaya untuk mencari bangunan tinggi dan membangun bangunan yang tinggi. Ya Haman, ibnili sarha, bangun untukku menara-menara yang tinggi. Aku ingin lihat Tuhannya Musa. Walaupun dari sisi lain dia jahil, bahkan dungu. Mengapa? Karena tidak akan mungkin dia mampu mencapai pintu langit dengan bangunan yang mereka bangun. Apalagi Allah di atas langit masih ada langit, di atas langit masih ada langit. Sampai tujuh lapis langit masih ada di atasnya arus Allah. Sedangkan arus Allah lebih besar dari tujuh langit. Terlalu sombong. Merasa bisa membangun bangunan yang mencapai langit untuk melihat Tuhannya Musa. Tetapi dari satu sisi, berarti dia tahu bahwa Allah di atas. Dan itu menunjukkan bahwasanya Musa menyampaikan kepada Firaun dan kepada mereka-mereka yang ada pada saat itu Musa mengkhabarkan bahwa Allah di atas. Buktinya Firaun tahu kalau Allah di atas dan berusaha untuk membuktikan katanya dalam tanda petik. Sesungguhnya itu bukan pembuktian. Tetapi dia ingin memperolok-olok Musa alaihissalam. bangun yang bangunan yang tinggi. Lihat, pasti nggak ada. Sudah mengingkari sebelumnya, sudah menentang sebelumnya dengan sombong. Maka Allah azab Fir'aun. Allah azab bala tentaranya. Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya ke Laut Merah. Fauhayna ila Musa anidrib bi'asaka al-bahr. Allah wahyukan kepada Musa, pukullah dengan tongkatmu laut itu. Fanfalaqa fakana kullu firqin qattaudil azim. Maka Musa memukulkan tongkatnya ke laut dan laut itu terbelah menjadi dua dan masing-masingnya seperti gunung yang tinggi. Wa azlafna thammal akharin wa wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in. Kemudian kata Allah, maka kami berikan pada mereka jalan. Dan kemudian kami selamatkan Musa, waman ma'ahu. Musa dan pengikut-pengikutnya. Kemudian Fir'aun mengejarnya dengan bala tentaranya. Maka Allah kembalikan laut tadi. Menyatu kembali dalam keadaan Fir'aun dan bala tentaranya ada di dalamnya. Tenggelam mereka. Ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kufur. Mengingkari bahwa Allah di atas mengingkari bahwa ada zat yang maha mulia, yang maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Dengan sombongnya menyatakan aku tidak percaya. Coba bangun bangunan yang tinggi. Aku ingin melihat Tuhannya Musa. Itu pengingkaran Fir'aun. Betapa miripnya dengan pengingkaran-pengingkaran mereka yang menyatakan mana ada Tuhan di atas sana sudah ada orang yang naik pesawat, sudah ada orang yang terbang dengan pesawat-pesawat jet, pesawat-pesawat yang tinggi sampai ke bulan. Enggak ada. Ini kebodohan. Pengingkaran tingginya Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluknya, di atas langit-langit langit sampai langit yang ketujuh, di atas arusnya, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Subhanahu wa taala ayatun kathirah. Padahal Allah sudah tunjukkan pada Firaun bukti-bukti yang sangat banyak. Musa menunjukkan buktinya bahwa aku diutus oleh Allah. Aku diberi mukjizat, dilemparkan tongkatnya menjadi ular. Kemudian dimasukkan tangannya ke ketiaknya, kemudian bercahaya, bersinar terang. Tetap tidak percaya. Ayatun kathirah kadzdzaba biha Firaun menentang sekian banyak tanda-tanda kekuasaan Allah, mengingkari mukjizat-mukjizat Nabi Musa, mengingkari sekian banyak, maka Allah timpakan adab bukan satu macam. Terakhir ditenggelamkan mereka. Sudah diperingatkan dengan belalang yang datang dengan jumlah yang sangat besar menutupi langit hingga gelap karena banyaknya belalang yang datang meminta pada Musa, "Ya Musa, doakan pada Tuhanmu supaya Allah hilangkan bencana ini." tapi Musa berdoa, dikabulkan. Kembali kufur lagi. Bahkan kembali dalam keadaannya tidak percaya pada Musa dianggap tukang sihir. Allah berikan azab dalam bentuk kutu yang merata di kepala-kepala mereka. Diadab juga dalam bentuk katak dalam jumlah besar. Ayat kathirah. Sekian banyak bukti-bukti Allah berikan pada mereka. Al-asa, tongkatnya Nabi Musa. wal Waliyad, tangannya Nabi Musa. Kafara biha wa kadzdzaba biha. Tetap Firaun mengingkarinya, tetap Firaun mendustakannya, fa ahlakahu Allah, maka Allah binasakan mereka masih ada azab dalam bentuk darah. Semua air yang ada menjadi merah, menjadi darah. Di tempat minumnya, di tempat airnya, di gelasnya, di tungkunya, di sampai di lautnya semuanya merah. Semuanya darah. Bagaimana mereka akan minum? Ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhzahu nakal al-akhirat wal ula Allah hinakan Fir'aun dan bala tentaranya di dunia dan di akhirat. Karena mengingkari Musa, mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, qala addada min al-adillati ala uluwillah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, sudah dihitung dalil-dalil tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ada 21 macam dalil. Sudah saya katakan kemarin bahwa yang namanya macam itu bukan satu dalil. Satu macam itu ada puluhan dalil. Seperti satu macam misalnya ayat tentang sifat Allah Ali Maha Tinggi itu berapa? Cari kalimat Ali, A'la, Ali, A'la dalam Al-Quran tentang sifat-sifat Allah. Maka semuanya menunjukkan dalil tentang tingginya Allah. Demikian pula ketika masalah naik ke atas kepada Allah. Naik kepada Allah. Amal saleh naik kepada Allah. Malaikat naik kepada Allah. Itu banyak lagi. Dalam ayat dan dalam hadis tentang naik kepada Allah, naik kepada Allah, naik kepada Allah. Berarti Allah di atas. Demikian pula nau macam dalam bentuk turunnya Al-Quran dari Allah Diturunkan, diturunkan, diturunkan dalam ayat, dalam hadis. Sekian banyaknya. Artinya 21 macam itu bukan 21 dalil. Dalilnya bisa ratusan, bisa ribuan dalil. Kata Ibn Qayyim, Anakhtartu minha arba'ata asyar. Aku pilih 14 saja. 14 dalil atau 14 macam dalil. Ba'duha yakfi li itsbati anna Allah Subhanahu wa taala 'alim satu macam saja sudah cukup menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas makhluk-makhluknya. Mustawi ala arsyihi, berada maha tinggi di atas arsy-Nya. Nu'min bihadza wa nadinullah. Ini aja sudah cukup kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Makna mustawin ala arsyih adalah maha tinggi di atas arsy Berapa ayat? Ada tujuh ayat yang menyebutkan Ar-Rahman ala arsy istawa. Dan itu cukup sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala wa tabaraka wa taala maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Wa uquluna wa fitaruna ghaira uqulil mu'attilah. Demikian pula ditambah lagi dengan akal-akal kita dan ditambah lagi dengan fitrah-fitrah kita. Fitrah akan menyatakan bahwa Allah di atas. Sudah kita sampaikan seorang tokoh Asy'ariyah yang kemudian bertaubat karena satu masalah. Sungguh demi Allah, aku bisa membantah dengan sekian macam subhat-subhat yang aku punya. Hanya satu yang aku tidak bisa membantah. Fitrahku. Setiap aku menyatakan, Ya Allah, aku menengada. Setiap aku berkata, Ya Allah, aku selalu melihat ke atas. Kenapa ini? Ini yang tidak bisa saya bantah. Fitrah saya fitrahku selalu merasa bahwa Allah di atas. Enggak ada orang yang berdoa ya Allah ke bawah begitu enggak ada. Semua ke atas ya Allah, ya Allah. Ikhwani fi din azakumullah. Demikian pula akal. Semua yang lebih mulia biasanya lebih tinggi ditempatkan di atas. Ini pemimpin taruh di atas ini penguasa taruh di singgah sana, di atas, semua di atas. Yang mulia. Akal akan berkata, tidak mungkin Allah lebih rendah dari makhluknya atau bersama makhluknya. Akal akan berkata, yang maha mulia pasti maha tinggi. Karena tinggi itu kemuliaan. Ikhwan ibn a'azakumullah walhamdulillah. Sudah sekian belas jenis dalil Bukan 16 dalil, 14 dalil, tetapi 14 macam jenis dalil. Ditambah dengan uquluna wa fitaruna. Bahwa akal kita bukan akalnya para penolak-penolak sifat. Qabbahahumullah. Semoga Allah menjelekkan mereka. Kullu hadil uqul salimah tuwafiqun nusus al-Qur'aniyah. Setiap akal-akal yang sehat pasti akan mencocoki Al-Quran. Setiap akal-akal yang sehat pasti akan mencocoki dalil-dalil hadis yang sahih. Wan nusus fil kitab samawiyah atau fil kutub samawiyah pasti akan mencocoki dalil-dalil dari kitab-kitab samawiyah. Kitab-kitab samawiyah bukan hanya Quran, Quran, Injil, Taurat, Zabur dan lain-lain. Suhufi Musa, Ibrahim, وبعض هذه النصوص تكفي لإقناع من عنده من عنده maskatun min akal. Maka dalil-dalil tadi cukup untuk memuaskan akal orang yang memiliki sedikit kecerdasan. Yatanazza an yakuna fi kulli makan kama yaqulul jahmiyah. Sedikit saja punya akal sehat pasti akan berkata tidak mungkin Allah menyatu dengan makhluk-makhluk. tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala meresap hulul kata mereka aliran hululiyah meresap pada benda-benda tidak mungkin sebagaimana dikatakan oleh Jahmiyah yang kemudian muncul aliran wahdatul wujud dan aliran nam hululiyah aliran Syekh Siti Jenar yang menyatakan aku adalah Allah kamu adalah Allah dia adalah Allah. Semua adalah Allah. Beberapa tokoh-tokoh dalam kisah riwayat para aulia, para wali-wali tadi, mereka memutuskan bahwa Syekh Siti Jenar kafir dan harus dihukum dengan hukum hati, Dibunuh. Mengapa? Karena menyatakan aku adalah Allah. Ternyata mereka-mereka para pembelanya berkata sesungguhnya dia tidak kafir. Dia menyatakan aku adalah Allah karena semua menyatu dengan Allah. Maka pada diriku ada Allah, pada kamu ada Allah, pada mereka ada Allah, pada fulan, fulan, fulan, pada benda, pada langit, pada batu, pada pohon. Semua ada Allah. Karena Allah menyatu dengan benda-benda tadi. Ini aliran Ibnu Arabi yang dilanjutkan katanya. Saya tidak kenal saya Siti Jenar Katanya Syekh Siti mengatakan seperti itu. Itu pernah diucapkan oleh Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi, Ibnu Arabi tanpa alif dan lam. Yang menulis tulisan yang sangat buruk menyatakan bahwa Allah menyatu dengan semua benda sehingga dia mengucapkan syair yang mengerikan yaitu kalimat tidaklah anjing dan babi kecuali Tuhan kami dan tidaklah Tuhan kami kecuali pendeta di gerejanya. Ini kalimat Kufur. Dan sampai hari ini masih ada yang berani berkata, Ana akhlukul arsh. Akulah yang menciptakan arsh. Akulah yang mengangkat langit tanpa tiang. Akulah yang memiliki surga dan neraka. Akulah, akulah ila akhirnya. Tetapi hadirin yang hadir ketika itu, sekian banyaknya, bukan menyatakan engkau mengucapkan kalimat kafir, bukan. Tetapi justru menyambutnya dengan ucapan selamat. Selamat, selamat, selamat break, break atau mabruk, mabruk kata mereka. Kenapa? Karena kata hadirin itu berarti Syekh kita sudah menyatu dengan Allah. Jadi ngomong tadi Allah, bukan dirinya. Yang menyatakan Allah, aku menciptakan langit dan bumi. Aku itu karena Allah ada pada dirinya, menyatu. Ada di Yaman dan suka ke Indonesia orang tersebut. Ditanyakan pada para ulama bagaimana hukumnya orang mengatakan seperti ini. Ini ucapan kufur. Orang yang menyatakan seperti ini kafir. Sejenis. Apakah Syekh Siti Jenar ataupun orang Yaman tadi ataupun Ibnu Arabi dedengkotnya yang sudah pernah menulis bukunya dan ada orang yang membaca bukunya stres, gila, majnun. Saya saksikan sendiri orang itu dan saya debat ketika sebelum gilanya. Kamu jangan baca buku itu. Kamu akan rusak pikiranmu. Saya anak cuma begini, anak cuma begitu, anak penasaran buku semua saya baca katanya. Ternyata akhirnya Majnun dengan benar-benar gila. Berjalan di jalan-jalan dengan dalam keadaan kotor. Ikhwani Firina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Buku-buku filsafat seperti itu racun yang akan merusak otak-otak kaum muslimin. <coughs> Kembali kepada ucapan Syekh Rabi dalam kitabnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Kullu hadil uqulis salimah, kalau akal sehat akan mencocoki ayat dan hadis. Hadhihi nusus takfi li iqna'i man indahu muskatun min aqlin. Dalil-dalil tadi cukup bagi orang yang memiliki sedikit kecerdasan. An yakuna dan Allah tidak mungkin berada menyatu dengan benda-benda. Bagi akal yang sehat pasti akan menyatakan tidak mungkin. Wa hadhihi al-aqidatul khabithah akidah yang rusak ini jarat berlangsung berjalan meresap atau masuk ke dalam gulatus sufiyah masuk ke dalam kaum sufi yang ekstrim karena sufi macam-macam alirannya juga macam-macam tarekat-tarekatnya juga macam-macam yang ekstrim dari mereka menyatakan bahwa Allah menyatu dengan dirinya seperti yang tadi sudah kita sebutkan tokoh dari Yaman itu sufi Demikian pula Ar-Rawafid, Syiah Rafidah. Imam menyatakan ayatullah Khomeini. Ayatullah masih sopan. Ini tanda-tanda mukjizat atau tanda-tanda kekuasaan dari Allah SWT. Mereka sampai berani menyatakan ini titisan Tuhan. Ikhwan ibn a'azak masalah Wassalamah. Wallah ta'ala yahdiyana wa yahdiyahum wa yahdil muslimina jami'an ila tauhid wa ila sunnah wa ila aqidati salaf salih akidahnya para sahabat pada tabi'in pada tabi'it tabi'in akidahnya para imam imam akidahnya imam syafi'i akidahnya imam ahmad akidahnya imam malik dan akidahnya para imam imam ahlus sunnah Kala dikatakan selanjutnya mereka kaum sufi kaum rawafid terjerumus ke dalam al-qaul biwahdatil wujud. Mereka terjerumus dalam akidah wahdatul wujud. Apa itu wahdatul wujud? Bahwa keberadaan itu satu. Keberadaan itu hanya satu. Yang lain tidak ada. Maka mereka akan berkata dengan kalimat la illallah, bukan la ilaha illallah, tetapi la illallah. Tidak ada kecuali Allah. Ini semua nggak ada. Kamu nggak ada, saya nggak ada, semua nggak ada. Yang ada Allah semua. Ikhwani ankaru annallaha fis sama. Mereka mengingkari bahwa Allah berada di atas sana. Di atas langit, di atas ketinggiannya. Mereka mengingkari. Dan mereka berkata bahwa semua yang ada ini adalah Allah. Semua yang ada adalah Allah. La illallah. Tidak ada kecuali Allah katanya. Dan ini pencetus pertamanya jamin bin Sofwan. Ketika ditanya oleh orang-orang dari Hunud, dari India, Sif Rabbak, gambarkan Tuhanmu. Karena kebodohannya dia berpikir dengan akalnya. Fakara, fakara, berpikir, berpikir. Fakara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar. Huma qutila kaifa qaddar. Celaka dia. Apa yang dia tentukan. Kemudian celakalah dia. Apa yang dia tentukan. Setelah berpikir menentukan. Allah ma'a syai wa fi kulli syai. Allah di setiap sesuatu bersama setiap sesuatu. Na'udzubillah min dzalik. Maka barakallahu fikum kalau tidak tahu katakan saya tidak tahu. Selesai. Kalau tidak tahu memaksa-maksakan diri harus tahu. Jadinya kayak Jaham bin Sofwan menebak-nebak. Mungkin begini, mungkin begitu. Waqalu fi kulli makan. Mereka berkata bahwasanya astagfirullahaladzim. Saya hampir-hampir tidak sanggup menyampaikannya. Padahal saya sudah baca di dalam kitab Majmu Fatawa Syekhul Islam Ibn Taymiyah satu juz. Kalau nggak salah yang kedua. Khusus masalah ini. Setebal ini. Mereka kaum sufi yang menyatakan dengan wahdatul wujud menggambarkan bahwa makhluk-makhluk ini semuanya adalah Allah seperti kita berbicara tentang apa yang ada pada tubuh kita. Ini alisnya, ini matanya, ini rambutnya, ini tangannya dan sebagainya, tapi keseluruhannya adalah Allah katanya. Demikian pula parsialnya ini langit, ini bumi, ini tapi keseluruhannya adalah Allah. Wallahi majnun. Majnun. Gila. Tapi yang aneh punya pengikut. Berarti pengikutnya asyadda gilaan. Lebih dahsyat. Jununnya. Kok dia percaya dengan orang yang gila? Biasanya orang gila nggak dipercaya umumnya. Orang Badui datang ke majelisnya Jaham bin Sofwan. Duduk mendengarkan. Badu. Orang Badu itu terkenal bodoh. yakni awam. Dia dengar dia mengatakan lakot junna jaham. Gila jaham. Lihat, orang Badui dulu di majelis jaham sebentar bisa menyimpulkan lakot junna jahamun id ilahahu. Sungguh telah gila jaham ketika mensifati Tuhannya Maha tinggi tanpa ketinggian, maha besar tanpa kebesaran, maha berbicara tanpa pembicaraan, ila akhirnya. Ditolak semua sifat sama dia. Namanya diterima. Tapi nggak mengandung sifat. Laqad junna, kata orang tadi. Sungguh telah gila jahat. Wa qalu fi kulli makan. Menyatakan Allah di setiap sesuatu. Tumma jarrahumu syaitan. Kemudian syaitan menyeret lagi ila aqidatin akhbas minha. Akhirnya syaitan menyeret kepada perkara yang lebih busuk lagi. Yaitu al qawl biwahdatil wujud. Bahwa yang namanya keberadaan itu tunggal. Tidak ada yang ada kecuali yang maha ada. Bahasanya saja, bahasa filsafat. Tidak ada yang ada kecuali yang maha ada. Karena semuanya akan sirna, semuanya akan lenyap. Yang ada hanya zat <laughs> al-wujud. Ikhwanifidina azakumullah. Padahal disuruh kita untuk mengucapkan syahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Enggak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tapi mereka mengatakan lain. Aku bersaksi bahwa tidak ada kecuali Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Ini syahadat dari mana? La fil Quran, wala fil sunnah, wala inda salaf, wala inda sahabah. Lebih dungu dari orang Badui tadi. Badui tadi cerdas, menyatakan laqad junna jaham, tapi ini yang profesor, doktor bisa menyatakan pembenaran terhadap akidah seksi terjenar. Pembenaran terhadap akidah Ibnu Arabi, pembenaran terhadap akidah wahdatul wujud, wahululiyah dan sejenisnya yang menyatakan bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. Laqad junna sang profesor. Nasallahu salama wal afiyah. Selesai pembahasan ini, walhamdulillah. Pembahasan berikutnya tentang Allah tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah. Wa yarahu ahlul jannah bi absarihim. Kalamuhu kaifa sya'a wa kama sya'a. Kata Ar-Razian, dua Imam Razi, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zura Ar-Razi, keduanya berkata, bahwa Allah tabaraka wa taala akan dilihat nanti di akhirat. Akan dilihat oleh penduduk surga dengan mata-mata mereka. Dan Allah berbicara sekehendaknya dengan apapun yang dikehendakinya. Lawannya berbicara itu bisu. Maka siapa yang tidak beriman kepada Allah tentang sifatnya sifat kalam berarti dia menuduh Allah bisu nggak bisa bicara astagfirullah kalau khawatir menyamakan dengan makhluk sampaikan sebagaimana sudah kita baca prinsipnya dalilnya apa itu laisa kamislihi syai'un tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun maka berbicaranya Allah tidak sama dengan bicaranya makhluk selesai kenapa susah Kenapa ditolak sifatnya? Padahal Allah sendiri yang berbicara dalam Qur'annya. Allah sendiri yang menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Bagaimana dengan ayat wa kallamahu rabbuh? Rabbnya berbicara dengannya. Bagaimana dengan ayat wa qala rabbuka dan berkata Rabbmu? Banyak sekali dalam Quran. Dengan kalimat qala ada. Dengan kalimat kallama yukallimu ada. Dengan kalimat wanada rabbuka Musa. Wanada artinya memanggil. Rabbmu memanggil Musa. Masa memanggil bukan dengan kalam? Dengan apa? Al-kalam. Yang didengar. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Nawawi rahimahullah. Walaupun dia katanya terkena pemikiran Asy'ariyah, tetapi dia punya tulisan yang sangat menggoncangkan Asy'ariyah yaitu tulisan bahwa Allah atau penetapan sifat isbatul kalam wasaut wal huruf lillahi taala penetapan sifat kalam bagi Allah dengan suara yang bisa didengar yang terdiri dari huruf-huruf yang bisa dipaham bagaimana apakah Imam Nawawi dikatakan asyariah asyariun jild seperti kata Muhammad bin Hadi Padahal dia dengan tegas menulis tentang sifat kalam bagi Allah Ta'ala. Bisautih dengan suara yang didengar. Asyariyah dengan buku seperti itu gemetar mereka. Nggak bisa berdiri. Lemes, dedes. Bertentangan sekali akidah dengan akidah syariah. Naam, beliau tergelincir dalam beberapa masalah sebagaimana yang lain para ulama tidak maksum, ada ketergelincirannya. Ikhwani fi din azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas tentang ru'yatullah, dilihatnya Allah yaumul qiyamah dan tentang sifat kalam bagi Allah pada pertemuan berikutnya باذنillah taala. Setelah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada waktu silahkan dengan pertanyaan.